Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan daripada kitab Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Sekarang kita masuki pembahasan seputar apa? Seputar kabar gembira yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Taurat, eh, Taurat, Zabur, Injil, bagaimana penyebutan tentang Rasulullah SAW. Halaman 72 perhatikan baik-baik situ. Qala al-mu'allifu asabahullah bisyaratul kutubil mutaqaddimah bi Rasulillah SAW. Kabar gembira di dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kabar gembiranya apa yang dikabarkan di sana? Kata beliau fil kutubil mutaqaddimah al bisharah bihi. Dan di dalam kitab-kitab terdahulu ada kabar gembira tentang Rasulullah SAW. Kama akhbar Allah Ta'ala anna dhalika fit Taurat wal Injil. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan bahwasanya itu semuanya berada dalam Taurat dan Injil. Kitabnya tutup, tutup aja. Maktubun tertulis dalam Taurat dan Injil tertulis kitabnya. Nah, barakallahu fi kitab tentang apa? Kitab itu tulisan tentang Rasulullah SAW. Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman. Wa kama akhbara an nabihi Isa alaihissalam dan juga sebagaimana yang yang dikabarkan oleh Isa alaihissalam tentang Rasulullah Sallam. Annahu qal wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, dan apa? Dan akan ada kabar gembira datang dengan seorang rasul setelahnya nanti, setelahku namanya Ahmad. Siapa Ahmad ini? Nabi Ahmad atau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau di dalam Al-Qur'an disebutkan nama Muhammad cuma empat tempat. Dalam Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas penyebutan nama Muhammad cuma di empat tempat saja. Di empat tempat saja. Nah, kemudian sama satu Ahmad. Kalau Ahmad dalam surat apa? As-Saff, ya enggak? Nah, empat tempat itu dalam surat apa itu? Ada lafaz Muhammad dalam surat apa saja itu empat tempat tersebut? Ewa ambar kalau fi kalau enggak bisa nyebutkan semuanya urunan. Ewa. Antum. Surat Muhammad satu. Al-Fatih dua. Nah, tambah dua lagi ya, antum. Al-Ahzab satu lagi. Ali Imran. Paham ya? Enam. Surat Muhammad ayat yang kedua. Surat Al-Fatah ayat terakhir itu. Surat Ahzab di akhir-akhir surat. Ali Imran ada di eh, barakallahu fikum di dekat awal-awal itu. Paham ya? Itu semuanya penyebutan nama Muhammad. Ya kan? Empat tempat saja lafaz Muhammad. Paham ya? Adapun kalau selainnya lafaznya Ahmad. Wa illa nama beliau terkadang beliau dikenal dengan Al-Mahi, al Hasir, Al-Muqaffi, Paham ya? Di dalam hadis banyak penamaannya. Cuman yang masyhur yang disebutkan dalam Al-Qur'an nama Muhammad dan Ahmad. Nama Muhammad di empat tempat tadi, nama Ahmad pada satu tempat. Naam. Wa rawal Bukhari an Abdullah bin Amr annahu wajada sifatahu sallallahu fit Taurat wa dzakaraha. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Amr bahwasannya beliau menjumpai sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat Paham ya? Kemudian beliau menyebutkannya. Kenapa kok Abdullah bin Amr ini bisa menukilkan? Disebutkan dalam e, biografinya dalam sejarahnya, Abdullah bin Amr ini sering menukilkan dari apa? Nah, barakallahu fi kitab-kitab terdahulu. Paham ya? Walaupun nah sebenarnya barakallahu fi e, tidak butuh, paham ya? Karena yang diperlukan Al-Qur'an cukup, Al-Qur'an ya. Al-Qur'an cukup, na'am. Wa fit Taurat al-yaum alladhi yuqirrul yahud bi sehatiha fi sifril awal. Ini kitab mereka modelnya seperti itu. Ada ada perjalanan pertama, perjalanan kedua, ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, model model itu Anda juga enggak paham Injil atau apa itu. Paham ya? Nah, baru kalau ingin jelas nggak butuh kita ngapal Taurat, Injil. Sampai-sampai para ulama mereka sepakat, ajma'ul ulama, para ulama sepakat ijma' dilarang, diharamkan menghafal apa? menghafal kitabullah selain Al-Qur'an. Setelah apa? Datangnya Rasulullah SAW Jadi enggak perlu atau menghafal Injil, Taurat, Zabur dengan alasan bantah mereka. Paham ya? Sebenarnya semua bantahnya itu ada dalam Al-Qur'an, cuman bagaimana cara menjabarkannya. Nah, maksudnya itu kalau ha harus menghafal, dihafal semua Taurat, Injil, jangan. Karena para ulama telah sepakat bahwasanya Al-Qutub Al-Mutaqaddimah, kitab-kitab terdahulu itu sudah muharrafah mubaddalah, sudah banyak yang diganti dan banyak yang diubah itu loh. Enggak murni lagi. Kalau Al-Qur'an murni. Al-Qur'an murni, siapa yang berani mengubah? Mau dipalsukan nampak ketahuan, ya enggak? Mau diubah nampak. Eh? Para penghafal Al-Qur'an banyak sehingga ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi enggak perlu hafal Injil ya. Naam. Dan di dalam Taurat eh, yang pada saat ini, pada hari ini, yang orang Yahud mengakuinya dengan kebenarannya, yaitu fisifil awal, wala alam maknanya apa ini? Maksudnya mungkin di dalam halaman atau dalam lembaran Taurat tersebut, an Allah Ta'ala tajallal Ibrahim. Bahwasanya Allah Ta'ala suatu ketika pernah menampakkan di hadapan Ibrahim. Wa qala lahu ma ma'na? Allah Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim dengan semakna, "Kum, Fatluk fil ardi tulan wa arda liwaladika ta'ziman. Berdirilah kamu, wahai Ibrahim, berdiri. Dan berjalanlah engkau di muka bumi ini sepanjang dan seluas bumi ini. Eh, untuk putramu, anakmu dalam rangka mengagungkannya. Maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Putramu maksudnya adalah putra keturunan yaitu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'lumun annahu lam yamlik masyariqal ard wa magharibaha illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan sudah diketahui bahwasanya tidak ada yang memiliki eh? nah barakallahu fikum nam mendapatkan kepemilikan kekuasaan bumi ini mulai dari timur dan baratnya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi sahih anhu sebagaimana datang dalam sahih dari Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan innallaha zawalil ard sesungguhnya Allah taala telah mengumpulkan kepadaku bumi dikumpulkan maksudnya na barakallahu fikum kekuasaan benar-benar sepenuhnya diberikan faraitu masyariqaha wa magharibaha kemudian aku melihat timurnya dan baratnya wa sayablughu mulku ummati ma zuyal minha dan sungguh eh, kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dilipatkan dikumpulkan untukku Bayangkan berarti menunjukkan luas sekali kekuasaannya. Nah, dalam Taurat tadi sebutkan bahasanya apa? Allah Taala nyuruh Ibrahim berjalan di muka bumi ini sepanjang bumi, seluas bumi untuk mengagungkan putranya tadi itu. Walau alam kesohiannya yang jelas kita sebenarnya nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah Al-Qur'an tadi. Naam. Wa min dzalika ma khutimat bi Taurat fi akhir sifril khamis. Ini juga Taurat lagi ini. Di antaranya yang menunjukkan kenabian Rasulullah SAW apa yang eh, disebutkan di akhir Taurat yaitu di akhir-akhir sifil khamis ma makna dengan semakna ja'allah Allah min Sina wa asyraka wa asyraka min Sa'ir wa sta'la min Jibal Faran ini nah barakallahu fikum dan jelaskan di ini nanti maknanya apa maknanya kita lihat wa makna hadha maknanya ini anna allaha ja'a syar'uhu wa nuruhu min turi Sina bahwasanya Allah taala datang Eh, membawa apa syariatnya dan juga apa maksudnya syariat itu wahyu waktu itu ketika memberikan wahyu kepada siapa Nabi Musa alaihissalam Bukit Tur Nah barakallahu fikum tursina e, maksudnya bahwasanya Allah taala datang membawa syariat dan juga cahaya dari bukit Tursina alladzi kallama Musa alaih yang Allah Taala mengajak bicara Musa alaihissalam wa asyraqa min sa'ir dan kemudian apa Berpantar cahaya tadi itu eh, min sa'ir dari tempat namanya sa'ir wa huwa al-jabal alladzi wulida bihi Isa alaihissalatu wasallam alam wa bu'itha yaitu gunung eh, atau bukit yang Nabi Isa dilahirkan di situ nah bukit sa'ir awa. Dan Nabi Nabi Isa diutus di situ. Wallah alam kalau orang-orang Arabnya itu Baitul Lahmin. Eh, Baitul Lahmin itu sebutan orang-orang eh, barakallahu fikum mereka namanya apa namanya itu? Baitul Him atau apa itu ya? Model-model oh, itu bahasanya juga enggak paham itu. Nah, itu Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu kalau mereka nyebut dalam tulisan itu apa namanya, Bang? Baitul Him itu ya. Anak nggak tahu juga bahasanya apa itu. Yang jelas ngam itu mereka yang jelas barakallahu fiik. Syahidnya di sini cuma ini karena disebutkan kita baca gitu loh. Wasta'la min jibali Faron, kemudian meninggi cahaya tadi itu eh, di gunung atau di bukit Faron. ya Makkah, Makkah. Ini dalilnya. Bidalili anna Allah amara Ibrahim alaihi salam an yadhhaba Ismail ila jabali Faron, jibali Faron. Dengan dalil bahwasanya Allah taala perintahkan Ibrahim alaihi salam untuk pergi bersama Ismail ke mana? Ke bukit Faron atau gunung Faron tersebut. Nah, maksudnya Mekah tadi itu, na'am. Wa qad istashhada ba'd ulama 'ala sihhati hadha. Dan sebagian ulama beristishhad, nama ngambil syahid nah, berdasarkan apa? Kalau ini adalah sahih bi anna Allah Subhanahu wa taala aqsama bi hadhil amaqin ats-tsalatsah. Bahwasanya Allah bersumpah dengan tiga tempat ini. Tiga tempat tadi itu Tursina, Sa'ir, Faron. Nah, nah kalau sebutan Mekah Kemudian nanti Damaskus, Betul Maktis. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Eh, aksam bihadil amakil salasa bersumpah dengan apa? Dengan tiga tempat ini. Fatarakka minal adna ilal a'la. Kemudian apa barakallahu fiikum meninggilah eh, dari rendah menuju yang paling tinggi. Fi qouli ta'ala wat-tini wa zaitun Demi buah tin yang ada di Damaskus Wazaitun yang ada di Baitul Maqdis. Paham ya? Wa turisinin. Turisinin ini la barakallahu fikum eh, di tempat yang apa Nabi Musa alaihi dikasih wahyu tadi itu. Kemudian wa hadzal baladil amin, Mekah. Paham ya? Damaskus, Baitul Maqdis satu. Eh, wa turisinin Bukit Turat ini, Bukit Tursina tadi itu. Nah, barakallahu fik Dua, yang ketiga Mekah. Paham ya? Itu. Kalau Damaskus, nah waktu itu terkenal banyak buah timnya. Nah, kemudian kalau buah zaitun di Betul Maqdis Palestina disebutkan dalam penjelasan seperti itu. Wa fit Taurat dzikruhunna bihasbil wuqu' al-awwal fal awwal wa bihas ma dhahara fihinna minan nur. Jadi dalam Taurat, Taurat lagi ini, kan juga wallah alam enggak pernah baca Taurat juga ya. Ini teman kan sebutkan Ibnu kita baca itu loh, penukilannya ini. Yang jelas kita cukup dengan Al-Quran ya, ini hanya penyebutan aja ya. Nah, dan di dalam Taurat ada penyebutan mereka tiga tempat tadi itu eh, sesuai dengan kejadian pertama, kemudian yang berikutnya berikutnya. Pertama demi berikutnya maksudnya apa? Urut kejadian secara urut. Wabihat bima zahara minan nur dan penyebutan mengenai apa? Mulai dari tempat yang mana munculnya cahaya. Nah ini. Wabil Quran lamma aqsama bihinna dalam Al-Qur'an ketika Allah bersumpah dengan tiga tempat tadi itu, dzakara manzil Isa, menyebutkan tempat Isa. Eh, tempat Isa Damaskus. Suma Musa, nam Turusina tadi itu ya. Nam kemudian Muhammad yaitu Mekah tadi itu. Paham ya? Itu nam. Karena Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman turun di mana? Di Damaskus Menara Putih, ya, didampingi oleh malaikat itu. nam Malaikat Jibril alaihissalam. Barakallahu fi kemudian sebutan sini Dzakara manzil Isa tsumma Musa tsumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna 'adatul Arab idza aqsamat taraqqat min al-adna ila al-a'la. Dikarenakan kebiasaan orang Arab kalau sumpah itu naik meninggi dari yang rendah sampai yang tinggi. Paham ya? Itu biasanya gitu kalau orang orang Arab kebiasaannya kalau bersumpah seperti itu. Dan seringnya kalau orang Arab itu bersumpah sekali kalau enggak diterima, tambah sumpah lagi. Wallahi, Nah, ternyata wallahi wa billah. Wallahi wa billah wa Eh, dia sumpahnya tiga langsung. Jadi naik terus. Wallahi ya akhi, enggak percaya wallahi wa billah. Eh? Enggak percaya wallahi wa watallah wa tallah. Enggak percaya lagi wallahi wa billah wa tallah billahi alaih. Tambah lagi. Paham ya? Kemudian wa rabbil ka'bah. Tambah lagi. Pokoknya bagaimana caranya orang percaya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, buat na'am wa Zabur Dawud alaihissalam Zabur juga ini. disebut dalam Zabur wan nubuwatul mawjudah al-an bi aidi ahli kitab. dan tanda-tanda kenabian ada sekarang ini di tangan-tangan ahli kitab. Fiha bisyarat bihi salam di dalamnya ada kabar gembira tentang munculnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Maksudnya akhir zaman ya sekarang ini maksudnya ya. Ini sedangkan zaman waktu itu. Kama yukhbar bidzalika man aslama, kama yukhbar bidzalika man aslama minhum qadiman aw haditsan. Sebagaimana hal ini yang la nah, barakallahu fikum telah dikabarkan oleh orang yang masuk Islam dari antara mereka orang yang terdahulu atau orang yang baru orang yang baru-baru masuk Islam. Wa fil Injil dzikru al-far al faraklit Anu enggak tahu juga al faraklit ini. Anu tahu anu faraklit Eh, enggak tahu kan? Ini Injil juga enggak tahu juga faraklitnya apa. Pernah dengar, Pak? Yang sering kita dengar bukan paroklit, eh, deklit. Eh, Kalau ini nggak pernah dengar ini paraklitnya apa? Allah alam. Nah, mausufan di sifat Muhammad Sallam Ya, disebutkan di situ Nah, sifat sifat Nabi Muhammad SAW sawaan bersawaan 100% persis katanya. Allah alam kita nggak pernah lihat Injil juga. Yang jelas kita pertanyakan dalam Al-Qur'an sudah selesai. Paham ya? Dalam Al-Qur'an cukup. Jadi nggak perlu antum langsung beli Injil buka-buka nggak perlu. Cukup Al-Qur'an. Nah. Wa amma kalamu as'nya wa armiya ini enggak tahu ini apa ini. Ini juga ungkapan-ungkapan kitab-kitab itu. Fadhahirun jiddan likulli man qara'ahu. Maka nampak sekali bagi setiap orang yang bacanya walillahil hamdu wal minnah wal hujjatul balighah wallahu alam shawab. Kesimpulannya barakallahu fiik cukup kita membaca Al-Qur'an